Tidak akan tegak hari kiamat sampai munculnya, datangnya Dajjalun. Dajjal dalam bahasa Arab pembohong, pendusta atas nama agama dengan bentuk jamak Dajjalun, para Dajjal, Kadzabun, Kadzab, para pembohong, pendusta atas nama agama Allah. Qaribun min salasin sebanyak 30 orang. Kulluhum semuanya mereka yazumu annahu Rasulullah semuanya mereka mengaku sebagai utusan Allah. Oleh kerana itu wajib bagi setiap penguasa muslim di negeri-negeri mereka memberani, memberantas, mengkikis habis siapa saja yang mengaku dirinya sebagai Nabi dan Rasul dan para pengikutnya kecuali mereka mau bertobat Ini sikap yang diambil oleh Al-Khulafa Ar-Rashidin Al-Mahdiyin. Abu Bakar dan pengikut-pengikutnya. Yang kita diperintah untuk berpegang dengan Al-Khulafa Ar-Rashidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له فرمنا الله تبارك وتعالى وللنبي dan rasulnya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup sekalian para nabi dan rasul. bahwa kenabian dan kerasulan bukanlah masalah yang ringan. Tetapi satu masalah yang berat yang tidak sembarang orang dapat menerimanya. Karena ini merupakan ketentuan dari Rabbul Alamin. Siapa yang berhak menjadi Nabi dan Rasul. Allah katakan, Inna sanulki alaika kaulan thakila. Sesungguhnya kami akan memberikan kepadamu, menurunkan kepadamu kaulan sakila, perkataan yang sangat berat. Wahyu dari Rabbul Alamin itu tidak sembarang orang dapat menerimanya. Kecuali yang Allah telah persiapkan menjadi seorang nabi dan rasul. dalam hadis yang dikeluarkan oleh imam Al-Bukhari Aisyah radhiyallahu taala anha pernah mengatakan ketika turun wahyu kepada beliau di musim dingin keluar keringat beliau, peluh beliau. Dalam hadis yang lain dikatakan ketika beliau berada di kendaraannya, di ontaknya, turun wahyu, ontak itu turun, perutnya menempel di tanah. Dalam hadis yang lain, ketika kaki Rasulullah berada di atas kaki sahabatnya. Turun wahyu. Itu sahabat Zaid. Rasanya kaki ini akan pecah. Retak. Karena beratnya wahyu itu. Inna sanulki alaika kaulan sakila. Karena kenabian. Kenabian dan kerasulan. Allah subhanahu wa ta'ala yang tentukan. Dan dia mempunyai bukti yang kuat. Ada mukjizat. Setiap Nabi diberikan mukjizat. Dan mukjizat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Dan beliau sebagai penutup sekalian para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan kepada kita ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما Muhammad bukanlah bapak dari salah seorang laki-laki di antara kamu. Akan tetapi Dia adalah seorang rasul. Rasulullah, utusan Allah, wa khataman nabiyyin dan penutup sekalian para nabi. Kalau kenabian telah ditutup, apalagi kerasulan. Karena derajat kerasulan lebih tinggi dari derajat kenabian. Ini ayat yang sarih, yang tegas yang merupakan akidah yang sangat besar bagi setiap muslim, pembeda antara iman dan kufur meyakini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman nabiyyin. Tidak ada nabi lagi setelah beliau. Siapa saja yang mengaku atau diakui dirinya sebagai seorang nabi apalagi rasul, maka dia keluar dari Islam dan bukan dari kalangan kaum muslimin, tidak masuk dalam keluarga kaum muslimin. Kufur dan wajib bagi pemerintahan Islam bagi negeri-negeri Islam, bagi penguasa Islam untuk memerangi orang-orang yang mengaku dirinya sebagai nabi dan rasul dan diakui sebagai nabi dan rasul, diperintah untuk bertobat sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq, Al siddiqul Akbar telah memerangi Musailama Al-Kadzab ketika Musailama Al-Kadzab mengaku dirinya sebagai rasul. Ini akidah yang sangat besar termasuk bagian dari keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain kita imani beliau sebagai seorang nabi dan rasul, kita mengimani beliau bahwa beliau adalah khataman nabiyyin, penutup sekalian para nabi dan rasul. Tidak ada nabi lagi setelah beliau. Siapa yang mengangkat seseorang menjadi nabi, maka dia membantah ayat Al-Qur'an Karim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وصلى الله وسلم وبارك على النبي الرحمة وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان الله يوم الدين أما بعد سلام جمعة yang saya cintai dan saya muliakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan kepada kita di dalam sebuah hadis sahih yang dicatat oleh Al-Imam Al-Bukhari di kitab sahihnya. Apa kata beliau? La taqumu as-sa'ah hatta yub'atha dajjaluna kadzabuna qaribun min 30 kulluhum yaz'umu annahu Rasulullah. Tidak akan tegak hari kiamat sampai munculnya datangnya Dajjalun. Dajjal dalam bahasa Arab pembohong, pendusta atas nama agama dengan bentuk jamak Dajjalun, para Dajjal, kadzabun, kadzab para pembohong, pendusta atas nama agama Allah. Qaribun min Salatin sebanyak 30 orang. Kulluhum semuanya mereka yazumu annahu Rasulullah. Semuanya mereka mengaku sebagai utusan Allah. Patut kita ucapkan Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benarlah apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muncul satu demi satu. Pada zaman beliau muncul satu orang, Musailamah Al-Kadzdzab. Kemudian setelah beliau wafat diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiqul Akbar. Oleh karena itu wajib bagi setiap penguasa muslim di negeri-negeri mereka memerangi, memberantas, mengkikis habis siapa saja yang mengaku dirinya sebagai nabi dan rasul dan para pengikutnya kecuali mereka mau bertobat. Ini sikap yang diambil oleh al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin Abu Bakar dan pengikut-pengikutnya. Yang kita diperintah untuk berpegang dengan al-khulafa ar-rasyidin Kemudian datang satu demi satu. Dan